Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن له وما warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al Mubarak, Jalan Pulau Jawa Perumnas 3 Arenjaya Bekasi Timur Jawa Barat. Sebuah ayat yang baru saja dibawakan, eh, dibawakan tadi menegaskan kepada kita bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan Allah tidak akan merubah suatu kaum tanpa kaum itu merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang perlu dirubah dan perubahan seperti apa yang dikehendaki oleh Islam? Insya Allah itulah yang akan menjadi tema bahasan kita kali ini. Perubahan Islam dan perubahan sosial yang insya Allah akan dibawakan oleh guru-guru kita. Kiai Haji Jujun Junaidi, Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Jumharudin Ersi. Tentunya masih bersama kami Damai Nisaku dan kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Demo besar-besaran pengemudi taksi konvensional yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah sebuah potret dari perubahan zaman yang terus bergulir dengan cepat, tanpa ada daya kita untuk menghentikannya. Ya, lihat saja perkembangan teknologi dan industri gadget yang hadir mewarnai kehidupan masyarakat modern saat ini. Sedikit banyak telah membantu para penggunanya dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi yang cepat. Hadirnya transportasi online merupakan bagian terkecil dari perubahan sosial dan komunikasi yang tidak bisa kita hindari. Terbukti, kehadiran mereka banyak diminati oleh konsumen yang biasa menggunakan transportasi umum. Migrasi besar-besaran pengguna angkutan umum dan taksi konvensional ini membuat geram pelaku transportasi umum yang resmi. Karena maraknya transportasi online, sudah menurunkan pendapatan mereka hampir 40 persen. Sejatinya semua ini tidak akan pernah terjadi bila saja kita mau merespon perubahan sosial dengan cepat dan tepat. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus serta memberikan manfaat bagi kehidupan umat. Namun, jangan pula kita lupakan bahwa teknologi pun bisa mendatangkan dosa dan malapetaka bila digunakan untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membantu peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sudah saatnya di tengah situasi yang sulit ini, patutlah sekiranya kita kembali merenungkan ayat-ayat Al-Quran mengenai perubahan sosial Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa nasib suatu kaum mesti diubah oleh kaum itu sendiri. Dinamika masyarakat adalah sunatullah. Tetapi manusia dan masyarakat yang dibangunnya diberi kebebasan untuk berpikir dan berbuat bersama-sama, bergerak mewujudkan masyarakat yang mendahulukan kemaslahatan, serta saling menasehati, tentunya bukan yang berbuat kerusakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد para guru-guru yang saya hormati, para ulama zu'ama yang saya taati fatwa-fatwanya, para habaib yang kita muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah damai Indonesiaku yang ada di Masjid Al Mubarak, Bekasi Timur, Perumnas 3, dan seluruh pemirsa damai Indonesiaku di seluruh Nusantara. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perubahan sosial. Seperti tema mewah. Padahal kalau di pesantren ini tema sederhana saja. Dulu di pesantren ketika kita sedang bicara tentang tauhid, ini yang pertama dibicarakan bahwa yang tetap yang tidak akan berubah hanya satu-satunya Allah Subhanahu sebagai orang bertauhid kita harus meyakini bahwa perubahan adalah keniscayaan. Tapi sebagai orang yang bertauhid kita harus meyakini bahwa hanya satu-satunya yang tidak berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Matahari sepertinya berubah. Ada gerhana juga kemarin. Bumi seperti diam padahal bergerak. Kulit kita saja berubah. Empat minggu sekali loh kulit kita berubah. Makanya jangan merasa muda mulu. Dulu kita jadi orang TOP. Tampan, oke, okay, dan perfect. Sekarang kita jadi orang TOP. Tua, ompong, dan peot. Dulu kita manusia manual, geraknya cepat. Sekarang kita jadi manusia metik. Tahu ibu manusia metik? Kalau kalau motor manual pakai apa? Gigi. Kalau metik? Gak ada gigi. Jadi ibu-ibu sudah menjelang metik, sudah gak ada giginya. Betul. Bisa jadi karena perubahan itu, maka dulu ibu disayang-sayang. Sekarang dibuang-buang. Baju baru kau sayang-sayang. Kain lapuk kau buang, buang. Nah begitu. Bahkan kita bisa berubah empat minggu sekali loh. Karena kulit ini kita suka menemukan daki. Itu bukan campuran keringat dengan debu saja. Itu adalah kulit ari yang mati. Kalau kulit ari tidak mati, maka akan mengeras seperti daun seperti pisang. Kalau sudah mengeras seperti daun pisang, maka nanti akan membekat keringat kita, suhu kita Gak karu-karuan nanti. Ilmiah ini ilmiah. Mana? Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa kulit ini untuk merasa. Loh, kenapa? Baca Al-Quran. Kullama nawijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Orang kafir itu akan dimasukkan ke neraka ketika kulit mereka habis diganti lagi dengan kulit baru. Liyadzuqul azab, biar mereka merasakan azab yang pedih dari Allah. Jadi kulit ini berubah. Hidup ini keniscayaan perubahan itu. Loh, kalau begitu Pak, di mana Makanya sekali-kali, bukan sekali-kali, minimal lima kali dalam satu hari kita usap kulit kita. Ucapkan terima kasih pada kulit kita. Usap dengan mesra kulit-kulit kita. Ajak kulit kita untuk menjauhi api neraka. Bagaimana dengan perubahan sosial? Harus. Jangankan ibu-ibu negara yang tidak aman. Negara aman, damai, sentosa, kuat ekonominya. Itu juga bisa berubah. Allah sebut dalam Al-Quran. Doroballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fatafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khawf perumpamaan satu negeri di mana negeri itu aman, damai, sentosa, gemah ripa, loh hiawi, raketan, raketan, buruk di jubur, di pantong, ngelayat, di tengah ima, lubak libuk, dilebak, kebang lebak, teka lebok. Si jabrik di pipir si jamrong di kolong, diharap petikan, di tukang, alain, buncir, leit, tubat, duit, kata orang saudara. Tetapi ternyata penduduknya itu mengingkari nikmat Allah. Maka Allah timpakan bencana pada mereka. Berupa kelaparan, ketakutan. Akibat apa? Perbuatan mereka. Jadi kalau begitu, Libas seljur, libas al pakaian, pakaian, pakaian bisa berubah, ya berubah. Baju sekarang hijau tuh ibu, itu apa? Saya buta warna nih. Ini hijau itu, ya biru itu, toska itu, ungu. Besok bisa ganti ibu kan? Ya, jangankan baju, kan emas juga ganti-ganti. Besok gelangnya satu, pengajian selanjutnya membeli lima. Salawatnya juga tola al badru alaina. Enggak ya kalau jamaah di al barok al barokah enggak begitu ya. Bang tola ah, masa begitu. Dadah dadah masa dadah begini begini aja dadah mah. Enggak usah begini gitu kan. Jadi begitu. Jadi perubahan itu keniscayaan semuanya akan berubah. Bagaimana perubahan sosial itu? Perubahan sosial juga jelas itu adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya, apakah kita sanggup berubah? Kita harus ikuti perubahan. Bagaimana cara mengikuti perubahan dengan baik? Dalam Al-Quran Allah menyebut, Inna Allah la ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'ang fusihim. Itu suka disebut bahwa berarti kita harus berubah. Kita melakukan dulu perubahan. Kita dulu baru Allah nanti penentu perubahan itu. Lakukan usaha dulu dari kita. Nanti Allah yang akan merubah penentu perubahannya. Jadi kita harus jadi ragi-ragi perubahan. Insya Allah kalau kita jadi radinya, Allah akan membuka peluang yang baik untuk merubah diri kita karena usaha-usaha maksimal kita. Luar biasa, subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang sangat luar biasa sekali yang tidak berubah adalah Allah sendiri karena Allah menciptakan waktu. Perubahan ada di dalam garis waktu. Maka Islam menegaskan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sekaligus menegaskan pula bahwa Islam tidak anti dengan perubahan. Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Nusapi yang dipersembahkan oleh sarung Wadimor. Tentu sarung kita. ذلك بأن إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Berubah meskipun sedikit kita rajin sodakoh Rasakan hangatnya air mata orang miskin menerima pemberian dari kita. Itu ragi perubahan. Nanti kita berubah, ingin nambah rezeki. Nambah rezeki berarti nambah penghasilan. Berarti semangat kerja. Kenapa? Karena perubahan itu sekali lagi keniscayaan. Allah itu menyuruh kita berubah. Berubah apa? Menjadi lebih baik. Asal satu catat, Allah adalah walinya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Bedanya begitu. Orang-orang beriman itu menjadikan Allah sebagai walinya. Sebagai apa? Sebagai pemimpinnya. Sebagai petunjuknya. Yang mengarahkan mereka dari jalan kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu kuncinya. Nikmati perubahan. Siapa sebenarnya yang salah? Orang yang tidak siap menerima perubahan. Banyak orang tidak siap menerima perubahan. Orang yang bekerja, begitu pensiun mendadak sakit. Padahal ketika dia bekerja, jag-jaguar ringkas. Betul nggak? sehat walafiat meskipun jadi BP7. Maaf, ini BP7 singkatan saya. Bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Tapi tenang. Begitu dia pensiun, ada penyakit yang bahaya. Apa namanya? Penyakit post power syndrome. Mereka masih merasa besar pada satu dan sudah tidak besar lagi. Nih, mari kita belajar kepada siapa? Kepada peselancar ombaknya ganti, dia rubah badannya. Ombaknya berubah, dia rubah gerakan badannya. Indah nggak peselancar. Kagum kita, luar biasa. Begitulah kita menikmati orang-orang yang bisa menerima perubahan. Kemarin tadi di, di VT, tadi di awal, kita kan sang, ada kasus kemarin rame kejadian demo sopir. Sopir konvensional karena merasa terganggu penghasilannya oleh mobil-mobil dan ojek online. Ya untuk orang modern seperti Jakarta mungkin lebih dibantu oleh ojek-ojek online. Siapa kemudian yang salah? Yang salah adalah orang yang tidak bisa menerima perubahan. Bisa jadi supir konvensional, bisa jadi pengusaha angkutan umumnya, bisa jadi juga oh, sopir taksi online-nya. Kemudian sekarang perlu saling menyalahkan. Nah ketika saling menyalahkan, maka yang timbul adalah bencana. Kalau demo, maka kemudian muncul kekacauan, muncul anarkis, muncul crowded. Karena yang namanya orang demo itu jadi crowd. Crowd itu kerumunan. Nanti kemungkinan crowdednya tinggi. Jadi crowded. Disitulah bumi dan langit tidak akan menangisi kita lagi. Fama bakat alaihimus sama wal am. Bumi dan langit tidak akan menangisi. Karena akan menjadi bencana secara keseluruhan. Terus bagaimana kita bersikap? Berarti kita bersikap sebagai sebuah kaum. Kalau cuma merubah dengan satu orang saja, kita sudah ganti presiden berkali-kali, menterinya ganti, gubernurnya ganti, wali kota bupatinya ganti, camat ganti, bahkan undang-undang sudah diamandemen. Kalau belum ada perubahan, karena kita salah berpikir bahwa ternyata Indonesia atau semanapun perubahan sosial tidak hanya bisa dirubah oleh presiden, tapi oleh kita sebagai satu kaum. Terus bagaimana proses penyelesaiannya? bisa menawarkan solusi yang tenang, yang tepat, yang sederhana. Gunakan dua tausiah. tawal sobil hak, Wa tawal sobis sob. Bukan dendam yang jadi persoalan. Kemudian berkelahi tak karuan. Sebagai orang yang beriman, gunakan konsep Al-Quran. Tawal sobil hak. wa tawal sobis sob. Duduk bersama. Sudah duduk bersama cari kebenaran yang, yang bisa di, dilaksanakan oleh bersama. Setelah itu mari kita berwasiat dengan kesabaran. Setelah itu dilandaskan pada apa? Pada iman dan amal soleh. Bukan dilandaskan pada ego. Pada merasa menang sendiri. Pada persoalan-persoalan yang dirinya merasa harus dihargai lebih dibanding orang lain. Tetapi mari duduk bersama berdasarkan asas iman dan amal soleh. Saya tahu sopir konvensional, sopir online juga orang-orang yang mencari nafkah. Tetapi dasarkan pada amal soleh. Bahwa mencari nafkah itu adalah biar berkah. Carilah nafkah dengan tidak menyakiti orang lain. Tidak sikut kanan, sikut kiri. Belajar memulai mengaku dirinya salah. Salah apa? Bisa jadi sopir konvensional salah pada dia juga punya HP, punya gadget. Kenapa tidak mengikat penumpangnya dengan berhubungan terus? Dengan menawarkan HP-nya kalau butuh ibu pada saya. Sopir-sopir juga yang ini, yang apa, yang online juga jangan mengumbar kemakmuran. Karena karena kemarin saya dengar mengumbar kemakmuran. Wah disebut-sebut dapat gaji sekian. Itu kan kasihan pada orang yang kecil. Pengusaha seangkutannya juga berpikir bahwa silakan. Bahwa Anda jangan mempertahankan masa lalu. Karena dunia berubah. Ikuti perkembangan zaman. Yang baru juga ikuti regulasi yang benar. Supaya semuanya berada pada rel yang benar. Prinsipnya yang tadi. Tawasobil hak wa tawasobil sob. Yang didasarkan pada iman dan amal soleh. Enak gak kira-kira kalau begitu? Damai enggak kira-kira Indonesia? Hmm, kita mah sudah ngeri ya di Indonesia ada banyak unjuk rasa. Hmm. Tapi ibu jangan unjuk rasa ya. Eh, ibu suka unjuk rasa nggak ke suami? Unjuk rasanya yang baik saja. Kata suami nih mah 30 ribu buat satu tahun. Nggak usah teriak, ngapain? Gila ya. Nggak boleh sama sebagai terima kasih insya Allah. Begitu, belikan kalender. Belikan apa bu? Kalender. Suami minta makan, kasih tanggal satu. Nanti suaminya demo, kan satu tahun tiga puluh ribu. Kan ada cara-cara yang bijak, yang enak. Saya sering ngomong, kalau nyodorin sayur kurang garam, suami yang bijak kan tidak. Kamu racun gue ya, sekalian pakai sianida. Kan gak usah begitu. Mama enak deh sayurnya, apalagi tambah garamnya dua sendok tembok, kan enak. Nyodori sayurnya kemudian terlalu asin. Yang ini racun ya. Oh, udah 20 tahun rumah tangga masih nggak bisa nyayur. Tenang aja mama, enak deh sayurnya. Apalagi kalau tambah airnya dua ember. gitu. subhanallah banyak syarat-syarat cara yang baik yang diajarkan oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seberat apapun. Yang penting yang tadi tema kita, jangan sampai Anda telat untuk menyikapi perubahan. Karena perubahan itu pasti dan sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, di pertanyaannya, apakah kita akan ikut mengatur perubahan atau kita akan tertindas dan terinjak dan terseret oleh perubahan? Allah menginginkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyuruh kita untuk merubah diri kita kita diibaratkan sebagai wasit. Kita disuruh menjadi umatan wasaton. Umat yang bisa menjadi wasit. Lihat wasit. Pertandingan kapan pemain harus masuk. Kapan pemain di kartu kuning. Kapan pemain diberi perhatian. Bahkan kalau bisa dikeluarkan dengan kartu merah. Kenapa? Karena akan berjalan baik kalau itu wasit pengadilnya dengan apa menjadi orang yang baik dalam mengadilinya. Kita juga belajarlah jadi orang yang mengikuti perubahan karena Islam tidak menolak perubahan, tetapi Islam mengajarkan berubah berubah dari yang baik menjadi lebih baik, tidak baik menjadi baik. Makanya itulah cukup Allah jadi wali kita. kafa billahi syahida, kafa billahi wakila. Hasbi Allah li dini, hasbi Allah li dunyaya, hasbi Allah lima ahmani, hasbi Allah liman bahwa alayya, hasbi Allah liman kadani bisuin, hasbi Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah betapa sempurna dinullah Islam Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan perubahan yang disandarkan kepada aturan Allah Maka akan membawa makhluk dari kegelapan menuju perubahan yang terang benderang Tetapi perubahan yang tanpa disandarkan kepada Allah Maka sudah jelas pasti tersesat dalam sesat yang amat sangat nyata. Insya Allah pada segmentasi berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan Habib Nabil dan Ustadz Jum Harudin, LC. Tentu saja untuk membahas tentang perubahan seperti apa dan perubahan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, terima kasih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema Islam dan Perubahan Sosial. Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jujun Junadi yang telah banyak memberikan penegasan kepada kita bahwa manusia dan makhluk seluruh yang ada di alam semesta ini kecuali Allah pasti mengalami perubahan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sebelum guru-guru kita nanti di segmen berikutnya akan menyampaikan tausiah kepada kita. Habib Nabil, Ustaz Jumahrudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita akan sedikit membahas untuk lebih dalam lagi sesungguhnya perubahan seperti apa yang dikehendaki di dalam Islam. Mungkin kita mulai dari Habib Nabil terlebih dahulu. Artinya Islam sangat menolak perubahan yang mengarah kepada kegelapan seperti dijelaskan tadi. Nah, lantas koridor-koridor, pattern-pattern seperti apa yang sesungguhnya telah ditunjukkan kepada Islam? Perubahan ke arah mana? Silakan, Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustadz Agung dan juga para asatidat eh, yang hadir pada saat ini anak-anakku sekalian, para jamaah, para pemirsa TV One. Uh, kalau ditanyakan tadi uh, perubahan seperti apa, jadi yang pertama Ustaz Agung, kalau kita melihat di dalam Islam yang namanya sunnatut takhir itu adalah sunnatullah. Ya, jadi para ulama sampai menyebutkan sunnatu at takhir Ya, yang namanya perubahan itu adalah salah satu di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat misalnya manusia saja itu mengalami berbagai perubahan. Min nutfatin, kemudian alaqah, alaqah kemudian mudghah, mudghah kemudian idhama dan seterusnya. Dari sperma lalu kemudian menjadi apa namanya segumpal darah, segumpal daging terus sampai, sampai kemudian jadi manusia kita melihat syariat juga Ustaz Agung, ya syariat para nabi itu berubah-berubah. Ya, syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat kita. Syariat Nabiullah Musa alaihissalam berbeda karena cocok untuk umatnya masing-masing. Hmm. Syariat Nabiullah Isa berbeda dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk cocok untuk umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga misalnya Ustaz Agung alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnas samawati wal ard wa inna lahu lamusi'un." Ya. Kami menciptakan langit dan bumi, kami luaskan langit bumi itu. Jadi artinya apa? Segala sesuatu itu berubah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kalau tadi ditanyakan, ya nggak bisa nggak berubah. <laughs> Ya, kita aja manusia ini berubah, alam semesta ini berubah, segala sesuatu berubah. Ada malam, ada siang, tahun dan seterusnya. Ya. Nah tinggal masalahnya perubahan itu menuju ke arah positif atau negatif. Nah, kemudian kalau kita, berbicara tentang perubahan yang selama ini kita rasakan adalah teknologi. Dulu mungkin kita di desa-desa kita datang langsung ke desa. Sekarang kita di tempat ini bisa disaksikan oleh orang seluruh Indonesia mungkin seperti itu Ustaz. Nah, artinya Islam tidak uh, anti dengan teknologi, bahwa itu teknologi adalah juga dikatakan keniscayaan, seperti itu. Abid. Saya juga. Ya. Oh ya, masya Allah. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz Agung tadi seperti saya katakan, Islam tidak anti perubahan. Ya insya Allah nanti di dalam uh, kajian yang saya akan sampaikan, saya akan bicara panjang lebar tentang bagaimana sejarah peradaban dalam Islam. Ya. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan ada satu ayat Ustaz Agung, para kiai yang saya cintai karena Allah. Allah menyebutkan di surat Asy-Syams. Ayat ke apa surat ke-91 ayat 910 kata Allah, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Demi jiwa dan penyempurnaan jiwa itu. alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu ada jalan keburukan, fujur, ada jalan juga ketakwaan. Qad aflah man Maka sangat beruntung orang yang terus memperbaiki. Artinya perubahan ke arah yang positif gitu. Wakat khaba man dan kebalikannya sungguh rugi orang yang mengarah kepada negatif. Baik. Jadi Islam mengarah yang namanya perubahan silakan sepanjang itu sesuai dengan koridor Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Jumharudin, Ustaz Jumharudin tentu saja sangat memahami sekali kalau kita saksikan Ustaz Jumharudin dengan paparan Asmaul Husnahnya ini. Nah, kita ingin mendapatkan sudut pandang dari nama-nama agung Allah di sini. Seperti apa nih Ustaz Jumharudin berbicara tentang perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan juga Habib Nabil yang saya hormati. Perubahan teknologi mengingatkan kita kepada nama Allah al badiah yaitu Allah yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Artinya betul-betul baru. Original. Original baru tanpa contoh. Dan memang ternyata teknologi itu ada karena manusia menauladani ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana pesawat terbang. Yeah, yeah. Itu mencontoh apa nama burung. burung. Hmm. Kemudian kapal selam. Hmm. Ikan di situ. Ikan, subhanallah. Okay, okay. Karena itu Allah menyandang sifat al-badi agar kita tauladani bahwa manusia sesungguhnya harus juga mencontoh kreativitas, menciptakan sesuatu yang baru, cara yang baru. Hmm. Kenapa demikian? Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru tapi dengan cara-cara lama. Lalu bagaimana mungkin? Kita ingin mendapatkan keuntungan bisnis yang baru, tapi kita tidak eh, punya inovasi. Ya. Maka masuk dalam kategori badi di situ adalah eh, nama Allah Al-Muhsin yang sering kita sebut dengan Al-Ihsan. Al-Ihsan. Fa innallaha azza wa jalla muhsin yuhibbul ihsan dalam sebuah hadis. Hmm. Allah itu uh, muhsin, memberikan perbuatan baik sempurna dan dia cinta kepada kesempurnaan. Subhanallah. subhanallah. Nah, jadi ketika kita berbisnis, subhanallah, maka kesempurnaan itu penting, ya, ya. kesempurnaan pelayanan. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, ya, ya. Uh, bisnis yang ihsan, yang sempurna, yang terbaik, usaha yang terbaik maka hasilnya pun Masya juga yang terbaik. Allah. Jadi maka kita perlu menauladani <laughs> asmaul husna yeah, untuk iya. menciptakan produk-produk sehingga bahasanya pun sempurna. Jadi sangat menarik sekali ketika kita memaknai nama-nama Allah seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Jim Harudin tadi, ternyata ada penafsiran yang sangat melebar di sini bahwa ternyata inovasi, kreativitas itu selama ini kita mengatakan itu punya barat. Justru itu adalah punya Islam dari iya. awalnya. Iya. yeah. gimana Habib? Silakan Habib. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sangat setuju tadi Ustaz Joharudin menyampaikan. Uh, eh, Ustadz Agung yang saya cintai karena Allah kalau kita melihat misalnya uh, <clears throat> handphone salah satu contoh. Itu dulu tidak ada. Ya, tetapi sekarang kita bisa berdiskusi dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan segala sesuatu. Islam tidak pernah memusuhi itu. Saya berikan salah satu contoh misalnya kita melihat Eh, kitab kedokteran karangan Ibnu Sina, hmm. seorang ulama Islam, hmm. hmm. namanya Al-Qanun dan juga Al-Hawi, kitab karangan Ar-Razi. Hmm. hmm. Itu sampai abad ke-16 dipelajari oleh barat untuk belajar kedokteran. Siapa Ar-Razi? Ar-Razi itu mufassir pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Dia menguasai Quran, menguasai sunnah, menguasai fikih, tapi juga melek dalam ilmu pengetahuan. Hmm. Jadi Islam tidak pernah punya masalah iya. itu. Nah, tapi masalah yang ada adalah ketika teknologi itu ada, Islam harus mengarahkan. Betul, <laughs> ya. betul. Seperti tadi misalnya Ustaz Joharudin sudah menyampaikan, ada ojek online, ada segala macam. Islam nggak musuhi online-onlinenya, gitu ya. Tapi bagaimana dibentuk aturan iya. tentang itu, sehingga baik yang online maupun nggak online hmm. itu semua ada payung hukumnya, <laughs> gitu kan? kan? Tidak saling menzolimi karena Islam membenci kezoliman. Ya, Ustaz Jubarudin, jadi artinya ada ada sebagian orang, mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan dulu kalau kita belajar dengan kitab, kita langsung baca kitabnya dengan cetakan tulisan guru-guru kita, itu lebih masuk. Tapi sekarang bukankah miliaran kitab bisa kita masukkan dalam satu tab? Nah, ini artinya bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan koridor-koridor seperti ini? Kita baca Al-Qur'an via handphone seperti itu gimana Ustaz? Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusra Wala usr. Allah menginginkan kemudahan. Tidak menginginkan kesulitan. Bukan hanya dalam soal kehidupan, tapi dalam ibadah-ibadah pun Allah memberikan kepada kita kemudahan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kita eh, perintah ibadah bukan dalam rangka ingin menyengsarakan. Ya, ya, ya, tetapi justru dia ingin memberikan kebahagiaan Masya kepada kita. Allah. Jadi justru itu artinya hadiah dari Allah justru teknologi. Hadiah. Makanya dikenal dalam agama kita ada ya, Ya. Oke, okay. Ada keringanan. Baik, baik. Itu berarti agama kita itu sangat memudahkan. Baik, baik. Ya. Bahkan yang menarik adalah ketika orang lapar dan tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai hmm. dan dia mati jika tidak memakannya. Boleh dimakan. Boleh, tapi jangan sampai kenyang loh Mas Agung. Baik. <laughs> Itu namanya doyan. <laughs> Terima kasih Ustaz Habib Nabil dan insya Allah nanti beliau akan kembali menyampaikan tausiahnya dan kita pada segmentasi yang berikutnya membuka kesempatan untuk tanya jawab, memperdalam tema kita tentang perubahan sosial. Alhamdulillah guru kita tadi telah menyampaikan begitu banyak wawasan kepada kita tetapi kami yakin dari paparan tadi pastilah muncul pertanyaan-pertanyaan barangkali kehidupan kita sehari-hari karena kita adalah merupakan bagian dari perubahan itu sendiri. Ketika guru kita nanti akan menjawab saling ber pengertian saling melengkapi. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, Bapak Eman Sumantri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi kami sudah menyimak tentang masalah uh, perubahan dengan moral zaman ini ya Pak Haji. Ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Kiai Jujun. Eh, kami bertanya, bagaimana kita menyikapi perubahan bangsa kita terhadap kondisi kemajemukan yang ada di negara kita dari segi ekonomi, profesi, dan agama kita tentunya. Itu saja pertanyaan untuk Pak Kiai. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan kampus nih Kiai ya. <laughs> Baik, yang berikutnya Ibu Hajah Tuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Tuti Komalasari dari Majelis Ta'lim Al Mubarok Purnas 3 Bekasi Timur. Eh, Pak Ustadz, terkait dengan perubahan zaman, saya sering, uh, apalagi sekarang zaman udah modern begini, HP sudah menyebar kemana-mana. Sering banget saya lihat bahwa uh, orang baca Quran itu pakai HP. Seperti kayak kita misalnya malam Jumat, jadi langsung pakai HP, Yasin dan seterusnya. ya. Gitu. Terus bagaimana hukumnya? Apakah kita harus uduk dulu atau tidak? Kemudian Eh, kita juga sering dengar, saya sering dengar bahwa ringtone atau nada dering HP itu pakai bacaan murotal Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin Habib Nabil bersama Ustadz Jumahrudin bisa menjelaskan. Silakan kepada penanya yang pertama, Kiai Jujun. Antisipasi pertanyaan pasti ini pertanyaannya. Karena ini bicara tentang perubahan. Kita sudah punya pola pertanyaan pertama, kita sudah punya pola. Siapa pola kita Rasulullah? Kemajemukan itu bukan hanya hari ini. Zaman Rasulullah hijrah ke Madinah majmuk. Ada Zoroaster, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Bagaimana Rasul mempertemukan mereka dengan sikap Islam yang demikian bijak? Urusan agama lakum dinukum waliyadin. Urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan kemajmukan Rasul toleran. Gitu kan? Bagaimana cara toleransinya? Nanti Habib akan lebih menjelaskan. Zuriat beliau yang akan lebih menjelaskan. Eh, saya lempar batu sembunyi tangan. Karena tidak akan lebih bagus daripada saya. Jadi kemajmukan itu bukan hanya hari ini. Ya bagaimana sekarang kita menyikapi ini? Inilah kemajmukan itu harus disikapi dengan bijaksana, dengan cara-cara yang baik, dengan contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah, misalnya ketika Rasul ditanya contoh begini aja lah. Pertanyaan Rasul tidak usah agama saja. Ketika Rasul bertanya, ditanya tentang satu pertanyaan, tapi jawabannya pertanyaan sama jawabannya beda Rasul. Satu saat Rasul ditanya contoh misalnya, apa yang mempercepat aku masuk ke surga? Zaman ya, Rasul yang pertama jihad fisabilillah, kedua haji mabrur, ketika sodako. Tapi di saat yang lain Rasul ditanya yang pertanyaan yang sama oleh sahabat yang berbeda. Jawabannya beda. Rasulullah, yang pertama jihad fisabilillah, yang kedua haji mabrur, yang ketiga silaturahmi. Pada pertanyaan sama, Rasul ternyata wah cerdas sekali. Bagaimana melihat kondisi orang itu? Yang satu bertanya sodakonya rajin, cuma suka dititipin kalau ngasih sodako. Makanya suruh silaturahmi. Pertanyaan yang lain Rasul menyebut silaturahmi karena eh, ya sodako karena rajin silaturahmi, cuman kopet, ketekut. barril, Maka Rasul motivasi dengan cara begitu. Salah satu contoh begitu. Menyikapi urusan sosial juga Rasulullah SAW demikian hebat. Ketika Abdullah bin Salam mengajak diskusi pada Rasul dengan dengan menggebu-gebu. Mana katanya Nabi palsu itu yang mengaku Nabi akhir zaman itu. Saya mau diskusi. Wah oh, wow, dengan gayanya. Rasul menjawabnya dengan sikap yang baik lemah lembut. Ketika keluar menangislah orang itu. Kata temannya kenapa Abdullah bin Salam kamu kok jadi jadi begitu. Tadi mah kayak mau perang. Sekarang kok saya baru melihat orang seperti dia. Saya melotot, ya. saya tersenyum. Eh dia tersenyum. Saya membantu bukan membentak, dia malah memperlembut eh, suaranya. Baru saya menemukan orang seperti itu. Melawan kafir saja Rasulullah demikian. Bagaimana kita menyikapi bukan dengan dengan emosi dendam yang nantinya akan menjadi perpecahan, tapi dengan cara-cara yang dicontohkan Rasul. Nanti Habib Nabil. Kemudian yang kedua, hmm. melototnya ke saya juga Mas Bung. Hmm. Ustadz Ustad ke saya. <laughs> jadi saya jadi merasa bersalah kalau tidak jawab. Nah gitu ya. Uh, baca Al-Quran HP luar biasa. Lakukan. Daripada HP-nya dipakai nggak kugu mengani pakai baca Al-Quran. Bagaimana pakai wudhu? Lebih baik berwudhu, tidak pun tidak apa-apa. Bagaimana ringtone? Nanti. Tapi tadi kita juga sempat diskusi, banyak diskusi. Bagaimana ringtone? Ada yang tidak membolehkan karena bisa mengurangi, eh, bisa di katanya. Kalau ringtone itu sedang Allah misalnya ul wallahu ahad kita sedang di WC kan nggak enak misalnya gitu kan atau misalnya mengganggu nama mengganggu mana zalikal kitabula raiba fihi hudalil dibatikan misalnya gitu kan atau dijawab bisa mengubah makna nanti itu ini Baik. kontemporer kontemporer masalah kontemporer yang tentunya nanti bisa didiskusikan kembali tapi untuk kehatian untuk kehati-hatian sebaiknya ringtunya nggak usah al nanti kalau dibawa ke ke ke WC nanti anda di WC baca Quran. Subhanallah kayak jujur sebenarnya udah menjawab semua barangkali tapi Habib dan Ustaz Jumarudin tidak ini yang apolnya <laughs> saling melengkapi silakan Habib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wasallim. Saya menambahkan saja sebetulnya yang alim kiai berdua ini. Kalau saya hanya dai, ya, bagian doa. <laughs> Insyaallah Jadi saya menambahkan tadi eh, pertanyaan yang pertama tentang ekonomi tadi. Eh, insya Allah itu pertanyaan bukan bisa sebentar menjawabnya. Ya insya Allah nanti pada saat eh, setelah ini saya menyampaikan, saya akan membahas tentang perubahan sosial itu dalam Islam apa saja bagaimana perubahan individu, bagaimana perubahan masyarakat, bagaimana perubahan para agent of change itu ya orang-orangnya, bagaimana perubahan dalam penguasa pemimpin Islam itu nanti kita bahas. Kemudian yang tadi pertanyaan tentang masalah mushaf ya. Jadi begini, uh, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan ini tadi saya katakan di ketika di luar tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi ada kendala apa namanya eh, ketika kita membawa mushaf kemana-mana khawatir jatuh khawatir dan sebagainya ya kemudian akhirnya ada juga software-software yang menawarkan mushaf Al-Quran ini bagaimana hukumnya yang penting pertama adalah kita harus mengetahui Quran itu punya adabnya sendiri ya jangan sampai mentang-mentang bukan sedang baca mushaf kita bacanya dari handphone lalu kemudian tidak ada adab. Tidak ada adab itu apa? Kita tidak merasa an yandur yang duru ilaina. Merasakan Allah sedang menyaksikan kita. Itu yang pertama. Jadi etika ya seperti ketika kita membaca Al-Qur'an harus kita jaga. Nah, kemudian eh, tadi kalau dikatakan juga ada hal-hal lain ketika kita misalnya di kamar mandi jangan dibuka ya, ya. gitu kan. Otomatis ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ada yang mengkiaskan ini kepada kitab tafsir. Kitab tafsir kan bukan mushaf, dibawa kemana mana ada bahasa Indonesianya, itu udah bukan mushaf. Kedudukannya tidak sama dengan mushaf. Yeah. Tetapi etika tetap kita jaga, hmm. ya. Kemudian yang terakhir tadi juga kiai berdua sudah menjawab soal ringtone saya kira walaupun ada khilaf perbedaan pendapat, saya lebih cenderung sebaiknya kita tidak ringtone oh, ayat. Iya. Masalahnya apa? Kiai tadi menjelaskan berdua. Kalau di sini beliau ini tawaduk. Kalau tadi <laughs> banyak berfatwa. Ya. Jadi sekarang nyuruh saya. Saya tinggal nyampaikan saja. <laughs> Jadi tadi dikatakan kalau misalnya terputus kita kalau tidak ya arif al luhal arabiyah. Tidak faham bahasa Arab. Putus pada saat